Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca faidah yang dipetik oleh penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dari hadis yang beliau bawakan di awal kitab yaitu hadis hadisnya siapa? Hadisnya Amr. Ya, hadisnya Amr bin Abasah radhiyallahu taala anhu. Di mana beliau menyebutkan Kata beliau, "Falyata'ammal an nasih li nafsihi ma fi al-hadith min al-ibar." Maka hendaknya seorang mukmin yang perhatian terhadap dirinya dia memperhatikan apa pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Fa inna Allah Subhanahu wa taala yaqussu alaina akhbar al-anbiya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita tentang berita para nabi wa atba'ihim dan juga para pengikut mereka halaman 95 ya liyakuna lil mu'min minal mustakhirina ibrah agar kisah para nabi itu menjadi pelajaran bagi orang yang beriman yang datang belakangan fayaqi suhalahu bihalihim sehingga mengkiaskan mengkiaskan kondisi dirinya dengan kondisi orang-orang sebelum mereka. Nah, ini maksud dari dikisahkannya perihal kisah orang-orang terdahulu. Mengkiaskan tentang keimanan kita dengan keimanan mereka. Dan juga mengkiaskan tentang kondisi masyarakat yang kita hadapi dengan kondisi masyarakat yang dihadapi para anbiya dan para pengikut mereka. Wa qassa قصص الكفار والمنافقين لتجتنب munafiqin تلبس بها أيضا Dan juga Allah Subhanahu selain mengisahkan tentang orang-orang yang beriman di masa yang lampau dari para pengikut Nabi juga mengisahkan tentang kisah-kisah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Tujuannya agar kita menghindar dari sifat-sifat tersebut. فمما فيه من الاعتبار أن هذا الأعرابي الجاهلي لما ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم في الدين بما يخالف الناس لم يصبر. Ini poin yang penting dari hadis Amr. Di mana pada hadis Amr itu kita dapati bahwa dia yang ketika itu adalah seorang Arab Arab Badu, ya. seorang Arab yang bukan tinggal di perkotaan, melainkan di daerah pedalaman. Ya karena Mekah itu kota. Dan Amr datang ke Mekah dari kampungnya. Lama dzukira lahu anna rajulan bi Makkah fid din bima yukhalifun nas. Ketika sampai kepadanya berita ada orang di Mekah yang berbicara tentang masalah agama yang menyelisih mayoritas orang. <clears throat> lam yasbir. Dia tidak sabar hatta raqiba rahilatah sampai akhirnya dia pun menaiki kendaraannya. Faqadima alaih dan dia pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alima ma indah dan belajar darinya lima fi qalbi min mahabbati din wal khair karena ada dalam hatinya kecintaan kepada agama dan kecintaan kepada pada kebaikan. Nah. Baik. Nah, ini perkaranya bahwa Amr di sini ketika mendengar ada seseorang yang dikabarkan membawa berita tentang agama. Ada seorang yang dia mengaku membawa berita dari langit yang menyelisih ajaran mayoritas manusia ketika itu. Dan dia tahu bahwa mayoritas manusia ketika itu tidak berada di atas agama yang benar. Nah, ini poinnya di mana Amr mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika itu adalah perkara yang batil dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini itu bisa ditangkap dengan dengan fitrah yang khalis, dengan fitrah yang yang bersih. Ya, hatta zaman ini saja. Sekalipun di zaman kita sekarang. Kemarin saya ketemu sama orang ya. Dia tentunya nggak nggak pernah belajar seperti halnya kita. Tidak pernah belajar tadarus, secara bertahap. Mempelajari kawaidul arba, mempelajari nawaqidul islam, mempelajari kasus subuhat, mempelajari kita betawi, apalagi kitab hemofilus mufidul mustafid. Tapi ketika dia lihat video YouTube ya tentang ya Habib curhat, dia tahu bahwa itu bukan ajaran yang benar. Dia tahu bahwa perkara itu bukan perkara yang yang benar. Curhat kepada orang mati, minta kepada orang mati, ya, dan seterusnya. Artinya fitrah yang bersih bisa menangkap bahwa itu bukan ajaran yang benar. Bahwa itu bukan ajaran yang benar. Nah ini yang disebut oleh Syekh di sini ya lima fi qalbi min mahabbati bin wal khair. Karena ada dalam hatinya keinginan kepada ajaran yang baik. Ya, ada dalam hatinya ya kecintaan kepada ya agama yang benar. Ya, karena dia tahu bahwa masyarakatnya tidak berada di atas ya peribadatan yang benar kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah. <clears throat> Baik. Maka ketika dia dengar ada seorang yang dikabarkan membawa satu ajaran baru ya lam yasbir dia pengen tahu benar nggak ya sehingga ya dia dengar dari orang tersebut kemudian dia analisa untuk dia analisa apabila itu adalah kebenaran maka dia dia mengikutinya karena al-haq kebenaran itu ya bisa diketahui dengan fitrah ya dalam perkara at-tauhid itu bisa diketahui dengan dengan fitrah dan dengan akal yang sehat <clears throat> Baik. <clears throat> Oleh karena itu kita katakan bahwa perkara rububiyah itu yastalzim tauhid uluhiyah. Dan perkara rububiyah adalah amrun fitri. Yang sifatnya fitrah. Di mana seorang mengakui Allah satu-satunya menciptakan, memiliki dan Allah satu-satunya yang mengatur. Inilah perkara yang ya darurat diketahui oleh semua insan. Ya, hatta Firaun sekalipun mengakui bahwa tidak ada yang menciptakan, memiliki, mengatur kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, <clears throat> dan perkara rububiyah ini pengakuan bahwa Allah yang menciptakan, memiliki, mengatur ini itu memiliki konsekuensi kepada perkara apa? Al-uluhiyah. Ya, di mana orang yang mengakui rububiyah hanya milik Allah, secara praktis dia juga akan mengakui bahwa ibadah itu hanya milik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya al-khaliqu li hadhihi al asya' huwa al mustahiq lil ibadah. Ya ketika membawakan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-20 dari surat Al-Baqarah. Ya ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakum al arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ta Itu ya ayat yang merupakan perintah pertama dalam Al-Qur'an secara urut ayat, secara urut ayat. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an yang pertama surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian sampai ayat yang ke-20 itu belum ada perintah. Belum ada perintah sama sekali. Baru secara urut ada perintah pertama ya, yaitu ayat ini. Mana Allah mengatakan, "Ya ayuhan nasu uburu rabbakum." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'alakumul arda firasha. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi bagi kalian sebagai hamparan, wasama'a binaa dan langit sebagai apa? Sebagai bangunan. Ya, wa anzala wa anzala minas sama'i ma'an dan dia menurunkan untuk kalian dari langit air wa akhraja bihi minas samawati rizqan kemudian mengeluarkan dengan sebab air tersebut ya buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian kemudian di akhir ayat ditutup fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun maka kalian jadikan bagi Allah tandingan apabila kalian benar-benar mengetahui lihat perintah pertama dalam Al-Qur'an secara urut ayat ya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan larangan pertama, secara urut ayat, larangan dari menjadikan bagi Allah tandingan. Dan argumen dalam ayat ini ya adalah menjadikan perkara rububiyah sebagai apa? Sebagai pijakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Nah, ini perkara yang diketahui oleh orang-orang musyrik. Nah, kemudian di akhir ayat itu fala taj'alulillahi anda andada wa antum ta'lamun. Ta yang jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan dan dan kalian mengetahui. Maksudnya jangan jadikan bagi Allah tandingan dalam perkara ibadah dan kalian tahu bahwa Allah tidak memiliki tandingan dalam perkara rububiyah. Ya, kalian tahu bahwa Allah tidak ada yang menandingi dia dalam penciptaan, dalam kepemilikan, dalam pengaturan. Kalian sudah tahu itu. Maka jangan jadikan bagi Allah tandingan dalam perkara ibadah. Nah, balik pada. Kisah ini di mana ketika Amr mengetahui ya bahwa ada orang membawa berita dan mengabarkan bahwa dia membawa satu agama, dia buru-buru pengen tahu. Buru-buru pengen pengen tahu kebenaran yang dibawa oleh orang ini. Dan dia bukan nggak punya dasar. Dasar dia apa? Adalah fitrah yang bersih tadi. Dasar dia adalah fitrah yang bersih. Ini dia tahu bahwa ajaran orang-orang musyrikin ya di masa itu adalah kebatilan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cuman dia nggak tahu ya bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, ketika dikabarkan bahwa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah yang sesuai dengan fitrah yang dia ketahui. Maka dia pun langsung beriman dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Wa hada fussira bihi qawluhu ta'ala. Dan kisah ini menjadi tafsir atas firman Allah taala inna syarrad dawab indallahi sum ya inna syarrad dawab indallahi sumul bukmul ladina la yaqilun law alima Allah fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun ya, itu surat al-anfal ayat 20 sampai 23 dan kisah ini ya menjadi tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-22 dari surat al-anfal itu di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau alimallahu fihim khairan kalau Allah tahu ada pada mereka kebaikan ada pada mereka kebaikan Allah jadikan mereka mendengar la asma'ahum ya maksudnya khairan di sini kalau Allah mengetahui ada pada mereka kebaikan ai hirsan ala ta'allumiddin kalau Allah tahu bahwa ada pada mereka kesungguhan untuk mempelajari agama jadi modalnya untuk mendapatkan hidayah adanya adanya keinginan untuk menjemput hidayah. Ya, bukan pasrah. Nanti juga kalau Allah mau kita dapat hidayah. Seperti kata kebanyakan orang sekarang, ya yang meninggalkan ya tauhid meninggalkan salat, yang meninggalkan syariat. Ya, mereka katakan ketika diajak kepada kebaikan dia bilang saya belum dapat hidayah. Allah. Ya, padahal hidayah itu harus diapain? Harus dijemput. Harus dijemput, bukan pasrah. Ya, ini namanya mu'arid. Namanya dia berpaling. Hidayah sudah sampai Pak atau belum sampai? Hidayah berupa bayan, ya keterangan ya dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepadanya. Namun dia berpaling. Namun yang terjadi sebenarnya dia yang tidak ya menginginkan kebaikan. Ya, jadi tidak adanya ya ketundukan pada mayoritas orang itu disebabkan karena tidak adanya keinginan ya pada mereka terhadap ya kebaikan. Nah, walau alim Allah fiim khairan. Kalau Allah mengetahui ada pada mereka kebaikan. Maksudnya hirsan ala ta'allumiddin. Hirs itu kesungguhan yang besar. Ya, keinginan yang besar terhadap kebaikan. Nah, kita lihat orang yang ya mungkin misalnya dia nggak mendapat hidayah dalam artian ya cara ibadahnya salah ya. Namun karena disebabkan ada keinginan kelihatan gayanya ya dia selalu selalu mencari orang yang selalu mencari insya Allah dia akan dia akan sampai kepada kepada kebenaran. Dia akan sampai kepada kepada kebenaran. Dan itu amrun musyahad, ya, perkara yang kita lihat, yang kita saksikan pada kebanyakan orang yang ya mungkin sekarang ini bisa dikatakan menyelisih sunnah. Namun ya disebabkan karena keinginannya mencari tahu akhirnya dia sampai kepada kepada sunnah, sampai kepada tauhid. La asma'hum kata Allah. Kalau Allah tahu ada padanya, ya kebaikan yaitu kesungguhan dalam mempelajari agama Allah akan perdengarkan kepada mereka. Ya, apa yang dimaksud la asma'ahum ay la afhamahum. Allah akan jadikan mereka memahami. Ya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka ya paham. <clears throat> Hada yadullu ala anna عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدل منه سبحانه لما يعلم في قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين. Maka ayat ini ya, menunjukkan bahwa tidak pahamnya kebanyakan orang sekarang ini itu adalah ya sebagai bentuk keadilan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia tidak zalim ketika ya menjadikan hambanya itu tersesat. Kenapa? Karena memang dia yang tidak mau mencari tahu kebenaran. Dia yang tidak menginginkan kebenaran. Maka ketika seorang itu ya tidak terbimbing kepada kebenaran ini adalah ya konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala "Ima ya'lam fi qulubi min adamil hirs karena Allah mengetahui pada hati-hati mereka bahwa mereka tidak memiliki ya kesungguhan al-hirs ala ta'allumiddin. tidak memiliki kesungguhan dalam mempelajari dalam mempelajari agama Allah azza wa jalla ya ya wa ma rabbuka bidhallamin lil ya Rabbmu tidak zalim terhadap siapapun maka berpalingnya kebanyakan orang ya bukan karena Allah zalim kepada mereka melainkan mereka yang tidak menginginkan apa kebenaran tersebut maka Allah tidak jadikan mereka memahami ya Allah azza wa jalla tidak jadikan mereka ya memahami petunjuk-petunjuk dari kebenaran tersebut. bayana anna min a'zamil asbabil muji li kaunil insani min syarrid dawab huwa 'adamul hirsi 'ala ta'allumid din. Maka jelaslah bahwa di antara sebab terbesar faktor terbesar yang menjadikan ya manusia itu seburuk-buruk makhluk ya seburuk-buruk makhluk nah yaitu ya orang kafir. Ya. Dan orang kafir lah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya syarrul dawab. Ya ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya seburuk-buruknya makhluk. Nah. <clears throat> Huwa adamul hirs. Sebabnya adalah tidak memiliki kesungguhan ala ta'allumid din dalam pelajari agama. Ini sebab terbesar yang menjadikan manusia menjadi apa? syarat dawab. Menjadi seburuk-buruknya makhluk. Ya, sehingga tidak mengerti at-tauhid, tidak mengerti al-haq. Huwa adamu hisi ala ta'allumid din. Sebab terbesarnya adalah tidak memiliki kesungguhan dalam mempelajari agama. Faidza kana hadzal jahili yatlubu hadzal matlab, hadzal talab. Apabila orang jahiliyah seperti Amr ini, ya dia kan ya orang Badu di masa jahiliyah. Yatlubu hadzal talab. Ya, mencari sampai sebegitunya gitu loh. Mencari tahu kebenaran sampai sebegitunya. Fama uzra man idda'a ya. Lantas apa uzur orang yang mengaku bahwa dia pengikut Nabi? Dia sudah mengaku sebagai pengikut Nabi, artinya sudah ya, menjadi apa? Menjadi muslim. Ya, mencintai Nabi, percaya kepada Quran. Wa balagha anhum ma Dan telah sampai kepadanya ya berita-berita tentang ya tentang Nabi ini. Ya, artinya bukan cuma kabar bahwa ada nabi namanya Muhammad, tapi dia sudah tahu salat, sudah tahu puasa, sudah tahu zakat, sudah mengerjakan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Wa anhu ma balagh wa 'indahu man yu'rid 'alaihi ta'lim. Dan di sisi dia ada yang menawarkan ilmu. Yaitu ada yang mengajarkan kepadanya at-tauhid. Ya. Mengajarkan kepadanya perkara agama wala yarfa' bidzalika ra'sa, tapi dia tidak peduli. Tapi dia tidak mempedulikannya. <clears throat> Di sini ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menerangkan tentang kondisi orang-orang di zamannya. Ya, bahwa mereka ala i'rad anil ilm wa an da'wati tauhid orang-orang di zamannya itu ya mayoritasnya berpaling dari mempelajari ilmu maksudnya ilmu agama dan berpaling dari mempelajari tauhid nah wala ma yasma'una min at-tahdhir min asy mereka mendengar <clears throat> ya eh ad-da'wah pada at-tauhid namun mereka berpaling ya, dari peringatan terhadap kesyirikan sehingga mereka jatuh kepada kesyirikan-kesyirikan sebabkan keberpalingan tersebut. Wa haula alladziina salaku hadzal maslak. Ya, ini saya kutip dari perkataan Syekh Abdullah Al-Mar'i ya hafizahullah pada syarahnya. Wa haula alladziina salaku hadzal maslak laisa biba'idin biman kana fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka orang-orang yang berada di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang seperti ini keadaannya mereka tidak jauh kondisinya ya dengan orang-orang yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat bagaimana ya ulama yaqis mengkiaskan ya kondisi orang-orang ya di zamannya dengan orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu yang namanya ya kisah-kisah para nabi ya begitu juga masalah tauhid dan syirik Perkara tauhid dan syirik bukan perkara yang qad sudah selesai kemudian ya kasusnya tidak berulang ya aktornya berbeda tapi kasusnya sama kasusnya sama <clears throat> seperti itu dan metode mengkiaskan ya kondisi yang dihadapi para ambia ya dengan kaumnya dengan yang dihadapi oleh orang yang hidup di zaman ya dengan kaumnya ya ini ditempuh oleh para ulama terdahulu. Ya. Karena kisah-kisah tersebut bukan kisah-kisah yang mati. Ya, kemudian tidak diambil darinya pelajaran seperti yang tanpa disadari itu dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku sebagai muwahhidun. Ya. Sehingga mereka menolak takfir ya, terhadap ubadul kubur. Takfir muayyan pada ya para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala ya dengan alasan bahwa ulama muslimun bahwa mereka masih sholat, bahwa mereka masih puasa. Dan lebih jeleknya lagi mereka mengaku sebagai ya makmum dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ya. Nah, <clears throat> ini sudah dibahas dalam kitab Kasyfus Syubuhat. Ya. Artinya di sini ikhwah kalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad rahimahullah ya berdalil dengan kisah Amr ya tentang kondisi orang-orang yang ada di zamannya. Dan itu pun berulang di zaman kita. Ya, bagaimana dakwah tauhid qaimah, dakwah tauhid ya tegak, dakwah tauhid ya disuarakan namun orang-orang berpaling dari mempelajari dari mempelajari at-tauhid. Nah, Wa idza kana hadzal jahil yatlub hadzal talab. Kalau ya amr yang hidup di masa jahiliyah saja seperti ini dia sebegitunya dalam mencari kebenaran. Ya. Maka bagaimana apa uzur gitu loh. Ya. Maksudnya uzur itu apa? Eh apa nih ya? Apa ya alasan yang bisa diberikan? Apa alasan yang bisa diberikan? Ya. Pada orang yang dia sudah mengaku sebagai pengikut Nabi, kemudian dia tidak mau mencari tahu tentang at-tauhid. Ya, sedangkan si Amr ini yang masih jahili saja dia mencari tahu sampai sebegitunya. Kira-kira begitu. Ya. Fama udhla man idda'a ittiba' al-anbiya wa balaghu anhum ma balagh. Maksudnya telah sampai kepadanya informasi tentang nabi ini, tentang ajarannya, ya, informasi yang banyak. Kalau si Amr enggak tahu apa-apa. Ya, tapi kendati pun begitu dia begitu sungguh-sungguh. Tapi ini ya mungkin sudah haji, mungkin sudah umrah, ya kan? Hmm. Berkorban berkali-kali tapi tidak mau mencari tahu tentang tauhid Ya. Nah. <clears throat> Qala wa indahu man yurid alai ta'lim. Dan di sisinya ada orang yang menawarkan ilmu. Artinya ada ilmu yang disebar. Ya, ada guru yang mengajarkan agama. Ya, mengajarkan at-tauhid maksudnya. Ya, wala yarfa'u bidzalika ra'sa, namun dia tidak peduli dengannya. Nah, Fa'in hadara istama'a fa kama qala ta'ala. apabila dia pun hadir atau mendengarkan Ya, artinya dia ya masang telinga terhadap dakwah tauhid tersebut, terhadap dakwah anbiya itu. Namun kondisinya sama qala ta'ala seperti yang Allah taala firmankan ma ya'ti min dzikrin min, min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Tidak datang kepada mereka ya peringatan dari Rabb mereka. Muhdatsin itu artinya ya tajaddad ya wa yanzil bihasabil waqi'. Ya, maksudnya muhdats itu baru Ya, karena firman Allah Subhanahu wa taala itu turun ya secara bertahap ya. Ila sama'u wa hum yal'abun. Tidak turun perintah atau ya firman dari Rabb mereka ya. Melainkan dia mendengarkan tapi hatinya lalai. Ya. Nah, ini pun kita dapat ikut bahwa pada sebagian orang yang mengaku bahwa mereka ya mendakwahkan tauhid namun ya hatinya lalai dari at-tauhid. Sehingga muncul dari mereka ya slogan aneh-aneh gitu. Seperti misalnya Indonesia, Indonesia apa? Tanpa tanpa mengkafirkan. Ini secara mutlak kufur. Indonesia tanpa mengkafirkan apa maksudnya? Secara mutlak itu kufur, kufuran kepada Allah. Ya, Islam ya, tanpa mengkafirkan ini ya adalah kalau dipahami mutlakan secara mutlak itu kufur dan nggak boleh ya mengucapkan slogan-slogan yang mutlak seperti ini. Ya karena ini menyesatkan. Apa maksudnya? Tanpa mengkafirkan. Apakah tidak mengkafirkan? Ya, al-Yahud dan Nasara mungkin baik. Jauh kalau kemungkinannya itu. Tapi kalau yang dimaksud adalah tidak mengkafirkan ubadil kubur, ya. Karena di sinilah letak apa? Perselisihannya. Ya, tidak mengkafirkan para penyembah kubur. Ya. Maka ini adalah ya kesesatan yang bisa jadi kekufuran. Allahu taala alam. Nah, jadi nggak boleh yang menggunakan slogan-slogan yang mutlak seperti itu. Ubat kubur dalam ya, pengertian para ulama dakwah itu sudah keluar dari penyebutan sebagai orang sebagai orang Islam. Sudah keluar Ya, jadi larangan dari yang mengkafirkan muslimin itu nggak masuk ke situ para penyembah para penyembah kubur. Amin. ya? Larangan dari mengkafirkan ya uh, muslimin, mau nggak boleh mengkafirkan orang Islam ya. Tidak boleh mengafirkan orang Islam. Tapi mereka bukan orang Islam, kata Syekh Saleh Al-Fauzan. Mereka memang bukan orang Islam. Mereka menuduh kami, kata Syekh Saleh Fauzan dalam syarahnya. Ya, Nawaqidul Islam. Mereka menuduh kami bahwa kami mengkafirkan kaum muslimin. Kami tidak mengkafirkan kaum muslimin. Kan tapi mereka yang bukan orang Islam. Kan tapi mereka bukan. Jadi dalam ya, pengertian ulama dakwah ulama at-tauhid bahwa ubadul kubur itu sudah keluar duluan dari pengertian orang Islam. Jadi larangan dari mengkafirkan orang Islam nggak masuk di situ ubat hukum. Ya para penyembah kubur. Baik, ya, ini panjang ceritanya. Baik, yang penting kita maju. Ya, selanjutnya berkata penulis, "Qala wa fihi min al-ibari aidan." Dan pada kisah ini pun juga terdapat pelajaran lain. Annahu lamma qala arsalani Allahu qala bi ayyi syai'in arsalat." Yaitu bahwasanya ketika Nabi berkata, Ya Allah telah mengutusku. Ya kan Amr ini bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. <clears throat> Man anta? Siapa kamu atau apa kamu? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana nabi. Ya, aku adalah nabi, ya. Kemudian kata Amr, wa ma nabi? Nabi itu apa? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsalanillah. Allah mengutusku. Kemudian Amr bertanya, wabima arsalat dengan apa dia mengutusmu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa jawabannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsalani ya bisilatil arham ya wa kasril ausan wa an yuwahhadallahu la yusyraka bi syai ini ya jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan itu di awal kemunculan Islam ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah mengutusku dengan ajaran. Ya, yang pertama silatul arham, menyambung tali silaturahim. Ya, ini faedahnya luar biasa kalau kita ingin kupas bahwa dakwahut tauhid itu tidak bertentangan dengan ya menjalin hubungan silaturahim. Bahkan ya, orang yang ya mendakwahkan tauhid, ya dialah orang yang ya eh, menjalin ya hubungan silaturahimnya yang paling baik yaitu ketika dia dakwahkan tauhid ini kepada keluarganya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya karena beliau yang mengatakan hadis ini dan beliau juga yang teriak ya yang Allah mengerjakan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an wa anzir ashiratakal aqrabin ya dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang yang terdekat ya, ini ya, ya, tidak bertentangan ya ini harus dipahami. Nah, <clears throat> kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wakasil ausan dan menghancurkan berhala dan menghancurkan berhala. Ya, wani wahadallah la yushraka bi dan agar Allah ditauhidkan dan tidak disekutukan dengan suatu apapun. Agar Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan dan dia tidak disekutukan dengan suatu apapun. Nah, <clears throat> Qala fatabayyana, maka jelaslah. Ya dari ya ucapan Nabi ini anna zubdatar risalah al-ilahiyah wa da'wah nabawiyah. Ya, bahwa inti dari risalah yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad ya, yang Allah amanahkan kepada Nabi Muhammad intinya wa da'wah nabawiyah dan inti sari dari dakwah para anbiya. Ya, adalah tauhidullah bi ibadatihi wahdahu la syarikalah yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ibadah kepadanya semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun wa kasril dan menghancurkan berhala-berhala. Menghancurkan berhala berhala. Tentunya menghancurkan berhala ini bil fi'il ya. Dengan dengan kekuatan ya namun ya dengan melihat kepada maratibul ingkar dengan melihat pada tingkatan dalam mengingkari kemungkaran dengan melihat kepada tingkatan dalam mengingkari kemungkaran. Man ra'a kemungkaran fali falyughayyirhu. Pada siapa yang melihat kemungkaran dari kalian maka rubahlah. Dan Nabi saw di awal dakwahnya ya tidak langsung menghancurkan berhala. Ya berhala-berhala yang dimaksud sini adalah berhala-berhala yang ada di di Ka'bah, ya, yang itu milik ya apa? milik umum. Ya, adapun para sahabatnya yang di rumahnya ada berhala-berhala dihancurkan. Jadi tidak ada masalah dengan hal itu. Ya, dia menghancurkannya. Ya, dan itu diketahui dalam sirah. Ya, namun yang itu milik publik enggak. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya itu apa? Untuk menahan diri dari dari qital, ya. Dari memerangi dan dari ya berperang dengan orang-orang musyrikun dan ketika itu ya dakwah masih lemah dan diperintahkan itu apa? menegakkan salat, menunaikan zakat dan seterusnya. Nah, namun ya menghancurkan berhala itu dalam kondisi tersebut juga bisa dilakukan ya seperti yang tadi dijelaskan ya. Yang milik privasi misalnya ya yang ada di rumah-rumah dan juga menghancurkan ya keyakinan terhadap berhala tersebut yang ada dalam dalam hati itu dengan dakwah yang yang intens dengan dakwah kepada at-tauhid. <clears throat> Wahiyya tauhidullah bi ibadatihi wahdah, yaitu mentauhidkan Allah dengan mengerjakan ibadah kepada Allah semata, la syarika lau tidak ada sekutu baginya wa kasrul awthan dan menghancurkan berhala. Adapun milik publik itu dilakukan oleh Nabi kapan? Ketika beliau ya ya Fathu Makkah, maka jatuh ke pangkuan kaum muslimin, kembali ke pangkuan kaum muslimin. Ya, ditok satu persatu berhala itu sambil mengatakan qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang kebenaran dan hilanglah dan sirnalah kebatilan, sungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Baik. Artinya, ya, tidak mesti ya suatu pengingkaran terhadap kemungkaran itu dilakukan secara langsung. Namun, ya, itu bisa dilakukan secara bertahap akan tapi ya menghancurkan punya pengamuan keyakinan sudah berhala ya itu dilakukan secara kontinu ya di awal dakwah di awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dilakukan ya dakwah kepada tauhid ya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pun juga beliau terus mendakwahkan tauhid. Namun hal yang terkait dengan ya maslahat, mafsadat, maka maka mempertimbangkan hal ini itu ya diperhatikan dalam dalam Islam. Diperhatikan dalam Islam. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menghancurkan berhala yang ada di Ka'bah di awal dakwahnya enggak. Ya namun itu terjadi kapan? Jadi ketika Fathu Makkah, ya kaum muslimin kuat dan Makkah jatuh ke tangan kaum kaum muslimin. Nah, <clears throat> wa ma'lumun anna kasraha la yastaqimu illa bi shiddatil adawa wa tajridis sayf. Dan diketahui ya bahwa menghancurkannya ya. Lihat di awal dikatakan buat zubdatur risalah. Bahwa inti dari ajaran Islam adalah tauhid dan menghancurkan berhala karena berhala simbol dari dari kesyirikan. Ya. Simbol dari kesyirikan. Ya, dan hati manusia muta'alliqah dengannya, bergantung dengannya, bergantung dengan ya uh, mungkin patung-patung ya yang diagungkan atau kuburan-kuburan yang diagungkan. Ya, hati manusia bergantung dengannya. Maka setelah menghancurkan berhala-berhala itu dalam hati manusia dengan dakwah yang intens dan kontinu, maka menghancurkan fisiknya. Maka menghancurkan fisiknya. Meskipun ini dilakukan ya dengan proses. Namun, ya, untuk sampai kepada tahap seperti itu tidak mungkin kecuali di situ ada apa? Ada syiddatul adawah. Adanya permusuhan yang besar. Memendam kebencian yang sangat terhadap ya peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ada itu. Ya, walaupun ya e, menghancurkannya dengan tangan itu ya melihat kepada maslahatnya. Namun kebenciannya itu ada. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh Qala, "Wa ma'lumun anna kasra la yastaqimu illa bi shiddatil adawa." Dan diketahui bahwa menghancurkannya itu tidak mungkin tercapai kecuali di situ ada permusuhan yang sangat wa tajrid saif dan apa itu? Tajrid atau tajrid? Menghunus. Menghunus pedang. Ya, mempersiapkan ya segala macam ya kemungkinannya. Nah, <clears throat> Qala fata'amma zubdat risalah. Maka perhatikanlah kepada intisari dari ajaran al-Islam ini. Nah. Ya. <clears throat> Baik, dan perkara menghancurkan berhala ini, ya, menghancurkan simbol-simbol kesyirikan ini, ini syariat para nabi semua. Begitu bukan? Kita lihat pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, untuk bisa lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 57 sampai 58. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Ibrahim berkata, "Wa tallahi al-aqidan asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin." Faja'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un. Ya. Dalam kisah yang populer ya, yang dikenal dari kisah Nabi Allah Ibrahim. Ya, dia bersumpah wa tallahi dan sungguh demi Allah aku akan hancurkan ya berhala-berhala kalian ini ketika mereka pergi berburu. Ya. Kemudian disisakanlah yang paling yang paling besar. Dan subhanallah Ibrahim ini contoh yang paling ya dahsyat ya. Enggak ada lagi orang seperti dia. Ya. Dia adalah ya eh, seorang bapak syuja ya yang mendakwakan tauhid wahwal wahid ya dia mendakwakan tauhid dan dia wahid dia seorang diri ya dia seorang diri ya mendakwahkan dengan lisan wabil fiil dan dengan fiil dan menghadapi segala macam kemungkinan dan dia menanggung semua risikonya. Ya, Ibrahim. Ya. Nah, <clears throat> begitu juga Nabi Allah Musa. Ya Allah Subhanahu wa taala kisahkan ya dalam surat Thaha ayat 97. Allah Jalla wa ala berkata, "Wanzur ilahi ila ilahika alladhi dhalta alaihi akifa, la tuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yamin nasfa." Dan lihatlah kepada sembahanmu yang kalian terus-terusan iktikaf di situ. Ya, kata Musa, lanuharriqannahu pasti aku akan bakar dia. Tsumma lanansifannahu fil yaminat, dan aku akan benar-benar lempar dia ke laut. Ya, ini para anbiya, ya Musa, Ibrahim, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Hayyaj Al-Asadi, dia berkata, "Qala li Ali bin Abi Talib Berkata kepadaku Ali bin Abi Talib, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah?" Inginkah kamu aku utus kepada apa yang Nabi pernah mengutusku dahulu? Kata Ali. Kepada siapa? Abu Hayyaj. Apa yang diperintahkan Nabi kepada Ali, "Allah tada timsalan illa tamastah." Jangan kamu sisakan berhala, ya timsal itu. Ya, tak mesti dia disembah. Ya, tapi dia ya bentuknya apa? Bentuknya bentuk makhluk hidup ya yang berbentuk timtalan illa tamasta kecuali kalian ya hapus wala qabran musyrifan illa sawaita dan juga kuburan yang ya musyrifan itu tampil beda ya tampil beda dari kuburan yang lainnya ya lain sendiri gitu karena ini akan mengundang kepada ya, pengagungan terhadapnya illa sawaita kecuali kamu katakan dia maksudnya samakan dia dengan dengan kuburan-kuburan yang lainnya. Nah, <clears throat> ini dengan ucapan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil amal dan dengan perbuatan seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Allah dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah. Nabi pun akhirnya masuk Makkah. Ya, pada masa Fathu Makkah. Wa al-Ka'bah 360 nusubah dan sekitar dan sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Faja'ala yat'amuha bi'udin fi Dan Nabi pun ya menohok ya dengan tongkat yang ada di tangannya berhala-berhala itu. Waja'ala yaqul dan dia berkata, "Ya al-haq wa zaqal batil." Ya. Katakanlah telah datang kebenaran dan telah sirnalah kebatilan. Subhanallah, lihat ya. zubdatur risalah di awal di awal ya kita eh, kitab dibawakan hadis ya Mas Amr ya padahal terdapat Zubdatul Risalah ya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kasril ausad, mengajukan berat kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya apa kemenangan dari orang-orang musyrikun ya itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nyambung dari awal sampai sampai akhir ya berarti yang dikatakan al-haq itu apa Allah at-tauhid Ya, wazaqal batil dan hilanglah kebatilan berarti kesyirikan. Ya. Innal batila kana zahuqa. Dan sungguhnya kebatilan itu pasti akan akan sirna. <clears throat> Begitu juga Isa. Ya, Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya, seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi" Sungguh demi demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La yushikanna an yanzila 'ala Ibnu Maryam hakaman muqsita. Ya, hampir-hampir ya Ibnu Maryam itu turun ya sebagai hakim yang adil. Fayaksirus salib. Fayaksirus salib. Ini udah terjadi? Belum. Ya, ya, maka zubdatur risalah dari semenjak ya diutusnya Nabi Nabi Allah utusan Allah yang pertama siapa? Nuh alaihissalam Inna arsalna kama arsalna ila Nuhin wa nabiyina min ba'di. Sungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad seperti kami telah mengutus Nabi Allah Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Maka utusan Allah yang bernama Nuh sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dibangkitkannya ya, Isa bin Maryam semuanya satu yaitu ya mensirnakan apa? kesyirikan. Dan itu disimbolkan dengan menghancurkan segala macam simbol-simbol kesyirikan yaitu berhala wa yaksurus yang salib adalah simbol kesyirikan dan menghancurkan as-salib. Wa yaqtulul khinzir wa yada'u al-jizyah wa yafidul mal hatta la yaqbalahu ahadun. Ya, dan membunuh babi-babi dan ya menerapkan jizyah dan harta pun ketika itu melimpah sehingga tidak ada seorang pun yang menerima sedekah. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, Baik, di sini ada faedah penting yang ingin Ya, mungkin bisa dibaca juga. Saya akan bacakan di sini. Wa ma dzalika yajibu at-tanbih ila amrayn. Namun terkait dengan masalah ini, ya ada ya dua catatan. Anna taqsiraha yakunu bi izalatiha min al-ard. Menghancurkan berhala yaitu dengan menghilangkannya dari muka bumi. Wa izalatuha min al-qalb. Dan menghilangkannya dari hati. Ya, dari muka bumi yaitu fisiknya. Ya, dan juga menghilangkannya dari hati. Fal awwalu bi an tuzal bi taqsiriha haqiqatan. Yang pertama itu yang menghilangkannya dari muka bumi yaitu dengan menghancurkannya secara hakiki, menghancurkan fisiknya. Ya. Watani bitabghidin nasi fiha dan yang kedua itu menghancurkan di dalam hati, menanamkan kebencian ya dalam hati manusia terhadapnya. Ini tidak bisa dicapai kecuali dengan dakwah tauhid yang yang hak dan intens. Ya dan continue. Wathani bitabghidin nasi fiha wa ta'limihim at-tauhid dan mengajarkan manusia at-tauhid wa tahdhirihim min asy Dan ya memperingatkan mereka dari kesyirikan ya. Yang demikian. Nah, <clears throat> ini yang pertama. Ya, jadi menghancurkan berhala itu syai'an. Dua, itu menghancurkan fisik dan yang kedua menghancurkan dengan menanamkan kebencian dalam hati dengan cara mengajarkan at-tauhid dan peringatkan manusia dari dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala tersebut. Nah. <clears throat> Kemudian yang kedua, qala ma taqsiraha 'ala al haqiqa raj'un lil-qudrah 'ala dhalik. Dan menghancurkan berhala maksud dengan dalam artian menghilangkan fisiknya. Ya, itu kembali kepada kemampuan. Kembali kepada kemampuan wal maslahatur rajihah fiha. Dan adanya ya maslahat. Adanya maslahat yang kuat di situ. Ibrahim alaihi salam lam yaksirha mundu bidayati da'wah. Ibrahim tidak menghancurkan berhala-berhala itu di awal dakwahnya. Wadzalika li adami qudrati wa li ta'alluqil qulubi biha. Demikian itu disebabkan ya adamu qudratihi. Karena dia tidak memiliki kemampuan ya wa li ta'alluqil qulubi biha. Dan disebabkan karena ya hati-hati ketika itu masih ya bergantung dengannya. Ya namun kalimat ini juga ya tidak sepenuhnya bisa diterima karena Ibrahim dari awal sampai akhir dakwahnya ya nggak pernah banyak pengikutnya. Ya, tidak pernah banyak pengikutnya. Adapun yang kedua disebabkan karena ta'alluqul qulubi biha ya. Naam, <clears throat> yaitu ketergantungan hati-hati manusia kepadanya ya. Ini mungkin ya dikatakan karena Ibrahim di awal dakwahnya mendakwahkan dengan dengan lisan ya, secara perlahan-lahan. Ya. Namun kalau yang kaitannya dengan kekuatan Ketika Ibrahim menghancurkan berhala pun dia juga sama seperti ketika dia berdakwah di awal. Ya, dia sendiri ketika dia menghancurkan berhala pun juga dia sendiri. Ya. Nah, namun ya betul boleh dikatakan harus ada al-qudrah. Ya, harus ada kemampuan ya di mana ya harus menimbang maslahat jangan sampai ya e, ketika seorang melakukannya dengan perbuatan ya sehingga yang timbul adalah mudarat yang berakibat justru malah merugikan dakwah at-tauhid itu sendiri. Ini betul. Namun berdaya dengan kisah Ibrahim dalam hal ini wallahu alam fihi ma fi. ya kurang tepat. Qala wa hakadha fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haitsu annahu lam yaksirha li nafsi al-illah. Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini benar. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya sedikit. Pengikutnya ya orang-orang lemah. Ya, tapi di, di akhir dakwahnya pengikutnya banyak. Ya, nah, nah, itu menjadi kuat. Ya. Baik, gimana kita memahami kisah Ibrahim? Ya, ini halah sendiri, kondisi sendiri. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala khususkan pada Ibrahim. Ya, adapun kita ya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tetap harus mempertimbangkan apa? maslahat dan dan mudaratnya. Nah, <clears throat> fa'ala فعل النبي sallallahu alaihi wasallam وسلم annahu lam لم يصيرها nafsi illa. dan seperti itu juga dahulu dilakukan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yang dahulu dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa beliau tidak langsung menghancurkan di awal dakwah dengan alasan yang sama. Maksudnya dengan alasan yang sama seperti yang ya menjadi alasannya Ibrahim. Ya, namun alasan Ibrahim ini pun juga ya seperti tadi kita katakan tidak bisa ya kita ya terima begitu saja dari penulis. Ini muallif yang bilang ini. Ya. <clears throat> Baik, <clears throat> adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas. Qala Baik. Falam yatamakkan kullun minhum 'ala al-qudra wal quwa wujud al-maslahah. Qawma bima awjaballahu alaihima min takfir hadhihi tawagid Maka ketika masing-masing dari mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan dan kekuatan dan tampak maslahat yang besar, mereka pun yaitu Nabi SAW dan Nabi Allah Ibrahim sebelumnya ya melakukan apa yang Allah Azza wa Jalla wajibkan terhadap mereka berdua dari menghancurkan berhala-berhala itu. Nah, intinya kalau kasusnya atau kisahnya Nabi Ibrahim ini ya kasus tersendiri ya tidak mungkin kita e, berdalil dengannya karena tidak sama kasus Allah alam yang tampak bagi saya tidak sama ya tidak sama antara kasusnya Ibrahim dengan ya, kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kesimpulan dari Dua catatan ini adalah bahwa yang pertama menghancurkan berhala itu dua. Yang menghancurkan dari hati yang ini yang intens. Dari sekarang ya dan di kemudian hari sampai ya eh, akhir kehidupan. Yaitu berdakwah kepada tauhid terus-menerus ya menanamkan kebencian dalam dada manusia terhadap kesyirikan. Yang kedua adalah menghancurkannya secara fi'il ya dengan perbuatan ya, menghancurkan fisiknya. Namun ini kembali kepada maslahah. Wallahu taala ala wa alam. Nah. <clears throat> Baik dikit lagi ya. Ambil dikit lagi aja biar buat apa? E, sambungan pada pertemuan yang akan datang. Selanjutnya berkata beliau qala wa fi aidan dan pada kisah ini juga kita dapati annahu fahimal murad min tauhid bahwa Amr ya dia memahami apa ini maksud dengan tauhid. Setelah dia ketemu Nabi, dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kemudian Nabi menjawab bahwa Allah mengutusku ya dengan apa? Ajaran at-tauhid, menyambung silaturahim, ya, menghancurkan berhala-berhala dan agar Allah ditauhidkan dan tidak disekutukan dengan Allah. Langsung dia faham. Annahu faima al mut fahima al-murad min at-tauhid. Wa faima annahu amrun kabirun gharib. Dan dia pun paham bahwa perkara tauhid ini perkara besar namun asing. Asing karena dia muncul di tengah masyarakat yang mereka memberikan ibadah kepada selain Allah di samping ibadah mereka kepada Allah. Itu orang-orang musyrikun dulu. Ya, jangan kita bayangkan bahwa mereka nggak ibadah kepada Allah. Ya, seperti layaknya mungkin orang nggak pernah sholat, nggak kenal budi pekerti sama sekali gitu dong. Kayak tukang begal, centeng pasar, misalnya gitu ya ya doang mabok Enggak. Mereka orang-orang yang secara zahir salah. Ya, kehidupannya baik gitu loh. Ya, orang-orang terpandang, mengerti ibadah, mengerti sedekah, ya, bantu orang yang yang lemah. Ini sifat-sifat yang kalem, yang mulia yang ada pada orang-orang musyrikun namun kondisi itu tidak merubah status mereka bahwa mereka musyrik disebabkan karena mereka memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. <clears throat> Jadi yang dihadapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dari orang-orang yang bukan nggak kenal ibadah sama sekali. Paham ada ibadah. Ya, bahwa Allah harus diibadahi. Namun ya, mereka berikan juga ibadah itu kepada selain hmm. Allah Subhanahu wa taala. Ini harus betul difahami poin ini, ikhwan. Ya, sehingga orang tahu bahwa ketika dia berpegang dengan dakwah tauhid yang hak, ya, yang tergambar di pandangan dia, ya bukan berhadapan dengan orang-orang kafir yang khalis. Kalau itu sudah wajib jelas nggak ada labis, nggak ada ya kesamaran. Namun yang dihadapi itu siapa? Orang yang dia mengerjakan ibadah kepada Allah, nanti tapi di samping ibadah kepada Allah, dia ibadah kepada selain Allah. Ah, kebayang deh orang-orangnya siapa. Seperti itu. Langsung kebayang orang-orangnya siapa. Dan inilah yang dihadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang mengenal ibadah, mengenal sodakoh, mengenal iktikaf, ya seperti misalnya Umar bilang, Nazar tu fil jahiliyah an a'takifa yauman. Di masa jahiliyah aku pernah bernazar untuk etika. Ya, antum tahu bagaimana Umar di masa jahiliyah. Orang yang memiliki apa? Eh, kewibawaan, orang yang eh, memiliki sifat-sifat yang terpuji. Umar. Ya. Begitu juga ya para pemimpin-pemimpin Quraisy lainnya. Nah, <clears throat> namun ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajak kepada at-tauhid, Amr langsung paham. Oh ini beda sama yang ada di keumuman masyarakat. Ini adalah perkara yang besar ya karena ini kebenaran dan gharib dan ini perkara yang asing. Wali ajli hadza qala oleh karena itu Amr bertanya, mana ma'aka ala hadza?" Siapa yang bersamamu di atas ajaran ini? Ya. Nah, dari pertanyaan ini kita tahu bahwa Amr paham. Ya, bahwa perkaranya besar dan perkaranya asing. Kalau di situ Nabi menjawab, "Hurrun wa abdun." ya orang merdeka dan budak hmm. ya Fajabahu anna jami'al ulama. Kata Syekh, ya Nabi pun menjawab bahwa mayoritas ulama mayoritas orang yang berilmu, ya, orang berilmu dari orang-orang musyrikun, ya. Wal ubbad dan para ahli ibadah, ya, wal muluk dan para raja, ya. Al ulama yang disebutkan padanya ilmu. Orang-orang yang dianggap bahwa mereka ya memiliki ilmu. Al-ubat disebabkan kepada mereka apa? Ibadah. Ya, muluk adalah para pembesar, para raja, wal amah dan orang awamnya. Ya, mayoritas mereka mukhalifunalah menyelisihi beliau alaihi salatu wassalam walam yattabi'hu ala dhalika illa man makar dan tidak ada yang mengikuti beliau ketika itu kecuali yang beliau sebutkan ya segolongan dari ya orang merdeka dan segolongan dari bangsa budak. Pada fada awdah dalilin ala anna al haqqa qad yakunu ma'aqallil qalil. Dan ini ya dalil yang paling jelas bahwa kebenaran itu ya sering kalinya ya bersama ya minoritas. Wa anal batil qad yamla al ardh Bahwasanya kebatilan itulah yang hmm. memenuhi muka bumi. Ya, Walillahi darul Fudail bin Iyad. <clears throat> Nah, alangkah indah apa yang diucapkan oleh Fudail bin Iyad. Ketika dia berkata, "La tastawhish minal haqqi liqillati salikin." Jangan merasa risih terhadap kebenaran ketika kalian lihat yang menitinya cuma segelintir. La tastawhish minal haqqi liqillati salikin. la taghtarru bil batil kasratil halikin. Dan jangan kalian tertipu dengan kebatilan. Ikut dengan kebatilan. Karena banyaknya pengikut karena banyaknya pengikut, banyaknya orang yang bila dia ikut. Ya. Jadi yang menjadi ukuran bukan jumlah. Bukan banyaknya pengikut berarti benar. Begitu juga sebenarnya kita katakan, bukan sedikitnya pengikut ya berarti benar. Namun ya seringkali kebenaran itu bersama yang minoritas, bersama minoritas. Baik. <clears throat> Seperti itu. Wallahu taala alam. Jadi ya Kisah Amr ini yang mengabarkan kepada kita tentang kondisi budul Islam. Awal kali kemunculan Islam. Bahwa Islam itu ya, muncul dalam kondisi dia dianggap asing. Dan kita pun tahu bahwa yang dianggap asing itu apa? Yang batani. Dulu kan kita memahami itu. Cingkrangan, ya, cadaran, ya. Ya, bukan itu, akhir. <laughs> Justru at-tauhid yang benar itulah yang pertama kali dianggap itu pangkalnya, itu sumbernya, itu intinya. Ya. Gitu? Ya. Itu yang pertama kali dianggap asing. Ya. Adapun menyala jenggot itu syariat yang mengikutinya. Ya, mengangkat pakaian dan sebagainya gitu syariat yang mengikutinya. Ya. Namun yang pertama kali dimaksud dengan bada al-Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada Islam muncul dianggap asing dan akan kembali dianggap asing seperti kemunculannya Balil Quraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing yang dimaksud dengan keterasingan di situ adalah keterasingan tauhid. Tauhid. Keterasingan tauhid. Orang berjenggot banyak, orang angkat mata kaki sekarang banyak, tapi ya tauhid qil. Orang yang memahami tauhid dengan benar dia qalil. Semoga Allah Jalla wa menjadikan kita di antara orang-orang yang sedikit. Amin. <clears throat> Wallahu taala ala alam ini aja. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Kalau antum belum datangnya gitu, kita bisa mulai jam Ya, tapi kalau tapi anda mulainya nunggu nunggu pada datang dulu gitu. Ya, ya nunggu pada datang. Kalau memang bisa lebih cepat afdal. Ya. Baik, kita akhiri subhanallahi wa bihamdik, la ilaha wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.